Safu Thani Saf yang kedua Padahum Setelahnya Setelahnya من لم يقرأ فليقرأ عند المتأخرين <clears throat> ذكرنا بالأمس معنى البر هذا عبد الله بلاجرني أي عبد الله ها عند أي الأسر ما من البر أنت Jangan lihat Mama lebih Ya Sufyan. La karena beliau ma ma meraja ataslah taslah. Di jami kalimat jami ahli jami طيب ذكرنا أيضا أن حسن الخلق yang kau ila kismain. Husnul khuluq terbagi menjadi dua. Eh Umar. Husnul khuluq ma wa ma ma'aman al ibad atau ma ma'ibadihi. Ma ma'ana husnul khuluq al ibad. Eh safe. Baik. Badrul nada, kaful ada, sabal ada, wa talaqatul wajh. Ma mana badrul nada anda Harith? Badrul nada. Hah, belum harbi ya. Anda Yakub Mama la badrun nada. Ha? Eh Rito. Eh Tulwahab. Eh Zulfa. Bila Arabia, Eh Selwa Arabia Dermawan. Dermawan. Hah? Hah? Jawad Al-Karim nah, Al-Karim Jawad Wal ism Lakarna ini hafid Ma mana al ism La tandril kitab Al-Daftar هذا الوحيد هذا الواحد لك... لا ذكرتها بالأمس طيب ويقال أيضا juga dikatakan pengertian al-ism al-fi'lu alladhi yastahiqqu alayhi sahibuhu al-dham al-fi'l alladhi yastahiqqu alaihi sahibuhu azam Jadi perbuatan alladhi yastahik alaihi sahibuhu azam Ini dalam tafsir Ibn Kathir Jadi perbuatan yang pantas bagi pelakunya mendapat celaan Ini namanya dosa Setiap mendapat celaan berarti ini perbuatan dosa Alamu dalam lisan Arab ayyamal ma la yahillulah ayyamala ma la yahillulah jadi melakukan apa yang tidak halal baginya atau tidak boleh baginya tiga pengertian ini tidak ada pertentangan sebenarnya kalimatun jamiah jami afal syar khisal munkar di kalimat yang terkumpulkan di situ semua perbuatan kejelekan dan ucapan-ucapan dari kemungkaran atau al-fi'l alladhi yastahiqu alaihi sahibuhu adzam di ya, perbuatan yang pantas bagi pelakunya mendapat celaan dan juga ayat amal ma la yahirullah melakukan apa yang tidak halal baginya ini pengertian semuanya benar mau diambil satu nah tidak masalah atau tiga-tiganya diambil. Nah, berbeda-beda namanya definisi berbeda-beda. Kemudian disebutkan nah, telah lewat berkaitan dengan albir itu telak ala jami'i ta'at sebagaimana firman Allah kita sebutkan kemarin. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibal masyriqi wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal akhir ila akhirha wa idza qulina bittaqwa jadi kalau diiringi dengan takwa ma minal bir jadi kalau ada kalimat di situ terkumpul antara albir wa taqwa seperti firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa sekarang pengertian albir itu apa pengertian takwa apa Albir huna bimana muamalatu al-ibad bil husna. Memperlakukan hamba-hamba Allah itu dengan baik. Ini albir. Kemudian takwa yang sudah kalian ketahui bersama Imtisalu awamirih wastinabu nawahi. Kalau seandainya Pertanyaan sekarang. Nah, pertanyaan belakang. Eh Abdullah. Kalau tidak ada kata-kata albir wa taqwa. Sekarang melakukan perintah Allah, melakukan sholat. Termasuk albir atau tidak? Masuk di dalamnya. Nah, meninggalkan untuk minum khamr Termasuk perbuatan baik apa enggak ini? Enggak, dari Ambon. Termasuk. Akan tapi kalau diiringi antara albir wa taqwa tadi. Albir muamalatu al-ibad bil husna. Nah, taqwa adalah imtithalu awamirih wastinab nawahi. Laksanakan perintah, menjauhi larangannya. Disebutkan dalam hadis ini Wa ayat oleh alaihi an-nas. Jadi engkau enggan manusia itu akan melihat dalam dirimu dalam melakukan perkara itu. Ini perbuatan dosa. Halafi fi qalbil mu'min. Ini pada hati orang yang beriman. Wa amma fi qalbil fajir faya dzalik. Adapun di hatinya orang yang fajir tidak demikian. Bal minan nas man yatabajjah wa yaftakhir bil ma'siyah atau bil ma'asi. Kalau hati orang yang beriman begitu dia melakukan perbuatan maksiat maka dia tidak mau tidak menginginkan manusia melihat perbuatan tersebut. Nah, ini hati orang-orang beriman. Adapun hati orang durhaka di antara mereka bangga ketika melakukan perbuatan maksiat. Ini hatinya orang fajir. Qalbul fajir. Hatinya orang fajir. Justru senang ketika melakukan maksiat itu senang. kita bajah, bangga. Yang menyebut-nyebutnya yaftakhir. Coba di antara manusia ketika melakukan perbuatan zina dimasukkan di internet. Sehingga seluruh dunia akan bisa melihatnya. Bangga. Nah, ya benda. Bangga sekali. Ketika berzina. Di antara manusia juga. Ketika melakukan perzinaan. Cerita kepada yang lainnya. Sudah berapa perempuan. Nah, yang dilakukannya. Peminum khamar juga mengatakan tadi malam saya minum khamar habis lima botol. Nah, Bangga. Jadi ketika melakukan maksiat. Dan termasuk ketika manusia itu melakukan maksiat dengan terang-terangan di hadapan manusia. Hanya Syekh Abdul Aryani menyebutkan dia adalah para artis itu termasuk maksiat dengan terang-terangan. Al-muhaj al-mujaharah. Nah, jadi melakukan perbuatan maksiat dengan terang-terangan. Yang dalam hadis Abi Hurairah dikatakan Imam Bukhari Muslim, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Wa inna minal mujaharah ay ya'mala rajul bil 'amalan wa bata yasturuhu rabbuh. Thumma yaqul, "Ya fulan amilatul barihah kada wa kaza." wa bata yasru rabbuh thumma yusbih Yaksif sitrallahi an bahwasanya umatku ini mu'afa afahumullah ya Allah memberikan ma apa maaf kepada mereka illal mujahirin kecuali yang terang-terangan dalam bermaksiat wa innal mujaharah termasuk yang terang-terangan ayat rajul bil amalan jadi seorang melakukan perbuatan maksiat di malam hari, wadbata yasabuh rabbuh. Kemudian dia tidur dan Allah telah menutupinya. Manusia tidak melihatnya. Ketika di pagi hari dia mengatakan, Ya fulan, wa ya fulan, amiltul barihah kata kata. Tadi malam aku melakukan demikian, demikian. Maka ba'da seluruh rabbuh. Dari malam hari sungguh Allah telah menutupinya. Thumma yusbih dan di pagi harinya yakshif sitrallahi an. Membuka tirai Allah darinya. Ini masuk. Nah, mujaharah. Kenapa disebutkan di sini adalah bil lail dikarenakan rata-rata manusia itu melakukan maksiat di malam hari. Nah, perbuatan ini rata-rata di zaman dulu demikian keadaannya, membersihna malam hari, minum khamr di malam hari. Um, dan lain sebagainya. Jadi di pagi harinya cerita-cerita. Ini yang Allah tidak memberikan maaf kepada mereka. Bahkan Syekh Muhammad SAW menyebutkan Man fa'ala hadza istatab wa illa kutil. Kalau orang melakukan demikian tadi diminta untuk tobat. Kalau tidak bertobat dibunuh. Nah, dibunuh. Jadi melakukan perzinaan bangga. Menyebutkan kepada yang lainnya. Minum khamr bangga. Nah, masukkan internet. Demikian membunuh. Nah, semakin bangga. Nah, tidak percaya masuk penjara aja. Masuk penjara. Nanti kalau urusannya hanya memperkosa, mungkin dihajar sama apa? Dihajar sama orang-orang dalam penjara. Nah, apa kamu ini banci? Nah, jadi cuma memperkosa. Coba tuh lihat tuh fulan membunuh. Nah, ya, itu baru. Jadi akan kalau membunuh itu akan diperhitungkan. Tapi kalau sedang memperkosa ini adalah orang masuk penjara orang -orang kerucu. Nah, orang kerdil. Nah, jadi yang membunuh itu semakin bangga. Dan memberikan nasihat itu dengan dengan sir, dengan rahasia dan sembunyi memberikan nasihat illa rajulun yu'lin bisfiskihi kecuali seorang yang menampakkan kefasikannya falah hurmatalah maka tidak ada kehormatan baginya ini perkataan Imam Ahmad rahimallahu taala jadi pada asalnya demikian memberikan nasihat itu dengan syirik kecuali seorang yang menampakkan kefasikannya terang-terangan melakukan maksiat maka tidak ada kehormatan baginya nah kalian sebutkan saya eh, sebutkan wazam laisa ibah fi sittah. Mutadallimin wa alimin eh, wa muhaddirin. Nah. Wa mu'arrifin wa limudhhiri fisqan. Wa ma la mustatin wa talab ma la ya fi fi zalil munkar. Ya termasuk di sini adalah wali mudhhiri fiskon yaitu menampakkan kefasikan. Di sini boleh disebutkan dengan terang-terangan dikarenakan mereka telah melakukan maksiat dan kemungkaran, maka kita pun juga menyebutkan dengan terang-terangan. Nah, dibedakan wakarihta ayat tali alaihi nas ini pada hati hatinya siapa? Anda Zubair. Hmm? Hatinya orang siapa? Hmm? Soalnya manusia enggan kalau perbuatan dosanya diketahui orang lain. Ini hatinya orang siapa? Eh Mustafa Hatinya orang yang beriman Qalbul mukmin, Wa ma qalbul fajir La kalau alaihi ayat alin nas Jadi tidak Nah enggan perbuatan maksiatnya itu diketahui oleh manusia. Nah, jadi semakin bangga disebutkan tadi. Dan mungkin ini aja yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Subhanallah.